Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Membaca syarah al-usul min ilmil usul Karya Sa'ad Al-Thathri Hafizullah Ta'ala Kita masuk pada al-khas. Qauluhu al-khas dzakar al ma'alib Mu'alib bin Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan di sini hal yang berkaitan dengan al-khas wal khusus wal khusus ala nawain. Khusus itu ada dua macam. Khususun mutlakun. Khusus yang statusnya mutlak di antara contohnya adalah person Zaid dan Amr. Ini khusus mutlak la yumkin ay khusus ba'da dalik. Faedahnya khusus mutlak itu tidak mungkin mengalami taksis. Zaid nggak mungkin ditaksis lagi. Karena dia sudah cuma satu person. Kemudian khusus nisbi artinya ayakuna akalla ada satu kata yang lebih sedikit ya, cakupan maknanya daripada am yang lebih besar daripada dia. Akan tapi dia mencakup sejumlah person iddah yang berbilang. Contohnya firman Allah Ta'ala dan wanita-wanita yang hamil ajaluhunna batas eh, masa idahnya sampai melahirkan maka dia khasah binisbah maka dia lebih sempit kalau dibandingkan dengan al-mutallaqat wanita-wanita yang dicerai menunggu selama empat korin. Namun khusus di sini khusus yang relatif. Di anauqat tukhasas ba'da dalik. Karena khusus ulatul ahmal tadi bisa saja ditaksis lagi. Dipersempit dan dikerucutkan lagi. Kemudian secara istilah Al-khas adalah al-lafdu ad-dalu ala mahsurin. Arafal muallifu mu'allif rahimallah mendefinisikan al-khas. Bahasanya dia adalah kata yang menunjukkan pada sesuatu yang terbatas. Boleh jadi batasannya adalah person, contohnya Zaid, atau batasannya bilangan, contohnya isim bilangan. Demikian juga termasuk dalam al-khas, Jenis yang ketiga terbatas dengan sifat. Maka dia khas akan tapi kekhususannya relatif bukan khusus yang mutlak. Khusus yang mutlak tadi person. Kalau khusus dengan sifat tadi contohnya ulatul ahmal. Wanita yang hamil. Kemudian setelah mu'alib takala membahas tentang al-am, beliau membahas tentang al-khas. Kemudian di antara hal yang punya kaitan dengan al-khas adalah taksis. Yang dimaksud dengan taksis adalah hunaka khitabun am. Ada teks yang bersifat umum, kemudian datang teks yang lain Yubayin yang menjelaskan bahasanya sebagian anggota umum tidak dimaksudkan dalam teks pertama. Contoh. Wanita yang dicerai menunggu tiga korin. Maka ini am mencakup semua wanita yang dicerai. Baik dia hamil ataupun tidak hamil. Thumma wardakum dan datang setelah itu dalil tentang masalah wanita hamil wa ulatul ahmal dan wanita yang dalam kondisi hamil masa idahnya sampai melahirkan. Hada taksison maka di sini terjadi taksis mengeluarkan sebagian anggota am. Ini karena anggota am al mutalakot am anggotanya diantaranya wanita hamil dan tidak hamil. Kemudian diberi hukum khusus untuk wanita yang hamil. Maka ini taksis. Kemudian contoh yang lain Wahai orang-orang yang beriman, infakalah sebagian yang baik-baik dari apa yang kalian usahakan. Wamima dan dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Di sini ada terdapat adat umum karena di An-Nahai Baroton karena dia mengungkapkan ada uh, man ma dan ma Dan ma adalah isim mausul menunjukkan makna umum. ya. Maka sebetum kemudian akhajna lakum minal ard. Ya, maka dia menunjukkan umum lantas datang kepada kita hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ya, bahasanya hasil pertanian kurang dari lima wasak tidak ada zakatnya. Dalla dalika maka ini menunjukkan bahasa yang dimaksudkan oleh ayat adalah ma'akhajna lakum minal ardi manakala lebih dari lima wasak. Ma'akhajna lakum minal ardi sama dengan hasil pertanian. Kalau pakai ayat ini ma'akhajna lakum minal ardi yufidul umum. kemudian hadis menjelaskan bahasanya Ya, baru kena zakat manakala lima wasak. Ya, kemudian perkataan uh, Ibnu Thaimin ikhraju ba'di afradil am mengeluarkan sebagian anggota am. Komentar sesaat ini adalah mengikuti metodologi ulama nahwu. Karena menurut ulama nahwu am dakhalat fihi masuk ke dalamnya sejumlah anggota tertentu. Kemudian dikeluarkan setelah itu menggunakan taksis. Adapun menurut usulin, maka mereka mengatakan definisi taksis adalah sebagai berikut. Taksis adalah penjelasan bahasa sebagian anggota tidak termasuk dalam dalil umum aslan sama sekali. Sejak awal memang sudah tidak masuk. Kalau pakai uh, definisi semnuthemin di awalnya masuk kemudian dikeluarkan. Kalau usuliyin menilainya sejak awal memang tidak masuk. Fa'ing dahum maka menurut usuliyin ulatul ahmal itu sudah aslan sama sekali tidak termasuk dalam al mutalakat Lima ada terjadi, kenapa terjadi perselisihan antara ulama nahu dan usul fikih? Ulama nahu dia membahas tentang perkataan orang Arab dan orang Arab terkadang mengucapkan satu teks am dalam keadaan tidak membayangkan sebagian anggotanya. Kemudian dikeluarkanlah setelah itu sebagian anggota yang tertentu dari hukum am. Sedangkan usuliyin maka mereka asalatan aslinya membahas tentang firman Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal ketika berbicara dengan radiksi am tidaklah lalai dengan kondisi sebagian anggota am. Wa inamayan zilu bayanan dan Allah turunkan penjelasan yang menjelaskan bahwasanya afrodal khas beberapa person tertentu dari anggota am tidak diinginkan bil khitab bil awal oleh teks yang pertama. Kemudian al aslukum asal untuk kata-kata mukhasis maknanya adalah asyari yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang mentaksis redaksi yang am akan tapi kata-kata mukhasis Aydan juga tutlak digunakan untuk dalil yang terwujud dengannya taksis. Nah, dalil untuk melakukan yang melakukan taksis ada dua macam. Dalil tersebut bersambung, artinya ada dalam teks yang sama dengan redaksi am. Fahiyah maka dalil tersebut, adilah tersebut, la tastakillu, tidak independen, tidak berdiri sendiri. Yang kedua, mukhasis yang munfasil. Tari itu terdapat mukhasis ini bi bin mustaqil ya, terdapat dalam satu teks tersendiri. Maka di antara mukhasis mutasil adalah istisna. Contohnya inal insana lafi khusrin illa amanu. Maka al insan di sini isim mufrad yang mu'arafun ma'rifat dengan alif lam jinsiyah sehingga yufitul umum setelah itu Allah katakan illalladzina amanu maka ini adalah istisna sehingga menghasilkan taksis umum contohnya yang lain balasan orang-orang yang memperoleh Allah dan Rasulnya dan menyebarkan kerusakan di muka bumi adalah talu dibunuh Alladzina itu isim mausul menunjukkan makna umum. Setelah itu Allah katakan illalladzina tabu kecuali orang-orang yang bertobat dari perbuatan yang merampok kebelah antak diru alaihim sebelum kalian mampu menangkap mereka. Maka ada ilah, ada istisna, maka di sini terjadi taksis. Kemudian eh, Indal usuliyin menurut ulama usul fikih istisna adalah penjelasan bahasa yang sebagian anggota am tidak termasuk dalam teks am dan penjelasan ini terwujud dengan ilah atau salah satu saudaranya dan saudara ilah adalah hasya, kalla, ghaira dan ada. Wal istisna dan istisna supaya sah dan teranggap diakui harus memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah itisal bersambung antara mustasna dan mustasna minhu. Seandainya Anda katakan lahu alayya dia punya hak, alayya kewajiban saya, yaitu saya punya utang kepadanya sebesar 10. Bapak ba'da asr sinin setelah 10 tahun kemudian baru Anda katakan kecuali tiga. Maka istisna ini tidak ada nilainya. Li anahu lam yattasil karena istisna tidak bersambung dengan mustasna minhu. Amma idza kana al-fasilu adapun jika penjeda adalah bi umurin perkara yang di luar dari kemampuan manusia semacam batuk. Kemudian susah bernapas atau fasolahu yang memisahkan bikalamin dengan perkataan yang bersambung yang ada hubungannya dengan Eh, perkataan maka bid itifak dengan sepakat ulama pemisah semacam ini tidak mempengaruhi. Adapun jika memberikan pengecualian di majelis yang sama semacam berkata-kata dengan perkataan umum Cuma kemudian di majelis tersebut setelah tiga atau empat eh, menit memberikan istisna. Nah, hina itu pada saat itu apakah sah istisna ataukah tidak? Ini ada kasih jeda berkata dengan perkataan yang umum masih di tempat yang sama setelah 4 menit atau 5 menit baru memberi pengecualian. Apakah sah? Jumhur mengatakan istisna ini tidak ada nilainya. Sedangkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan istisna ini sah. Dan pendapat Ibn Taimiyah inilah zahir eh, perkataan mu'alif di sini. Alasannya karena dia lazalah masih di majelis. Dan mu'alif dalalal mendalili ala ra'ihi pendapatnya. Dan beliau tidak menyebutkan alasan jumhur. di istadalu yang jumhur berdalil dengan istimal ahli lughah Praktek orang Arab. Misalan ala hada, contoh untuk hal ini, di antara macam-macam istisna adalah mengkaitkan sumpah bil masyiah dengan insya Allah. Contohnya, demi Allah, saya akan mengunjungi fulan hari ini. Setelah itu insya Allah. Maka kami katakan, kata-kata insya Allah itu bagian dari istisna Maka jika istisna ini kita katakan bersambung dan orang tersebut tidak mengunjungi fulan hari itu, ya, maka istisna yang bersambung dengan insya Allah itu layah nas jika dilanggar tidak melanggar sumpah. Jika orang itu sumpah kemudian pakai insya Allah dilanggar, dia tidak kena kafarah. Sehingga tidak wajib baginya kafarah sumpah karena dia istisna. Karena dia telah menyambungnya dengan insya Allah. Adapun kalau dia tidak pakai insya Allah, kemudian dia tidak kunjungi kawannya tersebut, maka dia yahnas melanggar sumpah. Jika dia tidak mengunjungi orang itu. Akan tapi, andai halafa yaminan, seorang itu bersumpah, kemudian diam, setelah itu baru insya Allah. Finapsil majelis di majelis yang sama Nah apakah senaknya diakui, insya Allahnya diterima? Maka jawaban tentang hal ini mabniun alal khilafil mutaqaddam. Ini adalah derivat dari perselisihan ulama di atas. Ya, kalau pakai pendapat Ibnu gimana? Ya, sah. Nah, wallahi demi Allah hari ini saya akan mengunjungi fulan. Diam gitu. Berapa menit? Insya Allah. Nah, ya, maka istisnanya ya kalau pakai Mutamiyah masih bersambung. Kalau bersambung nggak jadi e, mengunjungi maka tidak melanggar sumpah. Syarat yang kedua tadi ada empat syarat, eh tiga syarat. Syarat yang kedua Allah yakuna mustasna yang dikecualikan tidak boleh lebih dari setengah. Jika yang dikecualikan lebih dari setengah, maka istisnanya tidak sah. Sehingga seandainya ada orang yang mengatakan saya punya utang kepadanya sepuluh kecuali delapan, Fa'al al-madhab maka menurut al-madhab mungkin Hanabilah maknanya kami katakan istisnanya ini tidak sah. Ya, detailnya istisna untuk bilangan antara mustasna dan mustasna minhu ada empat kategori. Yang pertama yang dikecualikan itu semua. Saya punya utang kepadanya sepuluh kecuali sepuluh. Maka ini istisna yang tidak sah dengan sepakat ulama. Berarti ila asarah kecuali sepuluh itu sama dengan tidak ada. Sehingga yang ada cuma lahu alaya asarah. Saya punya utang 10 kepadanya. Sehingga tathbutu alai al-asharatu kamilatan. Dia punya kewajiban 10 kamilatan utuh. Macam yang kedua. Yang dikecualikan lebih banyak yang dikecualikan lebih banyak contohnya saya punya utang kepadanya 10 kecuali 8 ya, lebih dari setengah menurut jumhur istisna ini tidak sah karena sifat istisna harus lebih sedikit la ayakuna wal akhtar jangan lebih banyak namun hunaka kalun ada pendapat yang mengatakan sahnya istisna ini sehingga menurut pendapat yang pertama yang mengatakan tidak sah berarti delapannya itu sama dengan tidak ada sehingga lahu alaiya asyara wajib utuh sepuluh baginya karena istisnanya tidak sah. Menurut pendapat yang kedua, ya, la yajibu ila isnani karena mengatakan sah maka kewajibannya adalah cuma dua. Karena dia mengatakan lahu alayya asara ila thamaniyah. Kemudian yang ketiga istisnanya pas setengah. Contohnya saya punya utang kepadanya 10 kecuali 5. Jumhur mengatakan sahnya istisna. Fayas butuh khamsatun. Maka utang yang valid dia akui adalah lima. Ada riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan istisna setengah itu tidak sah. Dan pendapat jumhur lebih kuat dalam masalah ini yaitu sah. Macam yang keempat atau kategori yang keempat yang dikecualikan lebih sedikit. Dia saya punya utang kepadanya 10 kecuali tiga maka istisna semacam ini sah dengan sepakat ulama sehingga wabitali wabitali artinya pada gilirannya pada gilirannya yathbutu sab'atun ada tujuh yang menjadi kewajiban yang dia akui hal demikian rincian jika istisna itu berkenaan dengan bilangan. Ya, kembali ke ini karena istisna jika istisna itu berkenaan dengan sifat bukan bilangan dan ternyata hasilnya lebih dari setengah. Realitanya lebih dari setengah namun pakai sifat. Maka jumur mengatakan yakuluna hada syarta mereka jumur berpendapat dengan syarat ini itu tidak boleh yang dikecualikan lebih dari setengah. Eh, Jumur mengatakan syarat ini yaitu tidak boleh lebih dari setengah tidak berlaku fi istisna jika untuk istisna yang pakai sifat. Sedangkan sekelompok ulama dan itu madhab Anabilah mengatakan bahasanya berlaku padanya ketentuan istisna dalam angka. Karena berlaku sebagaimana kalau pakai angka sehingga labuta harus yang dikecualikan kurang dari setengah. Maka yang pertama bersambung, kemudian yang kedua tidak boleh lebih dari setengah, yang ketiga yang ini tidak disebutkan oleh mu'alif yaitu istisna harus sejenis dengan mustasna minhu. Jika istisna tidak sejenis, maka tidak sah. Contohnya, saya punya utang kepadanya 10 rial kecuali satu kain maka istrinya tidak sah karena istisnanya tertuju pada kain dan kain itu tidak sejenis dengan rial. Ini pendapat mayoritas ulama usul fikih. Hunaka kaulun ada pendapat mengatakan syarat ini tidaklah disyaratkan tali sehingga pada gilirannya istisna ini sah dan ini adalah zahir perkataan muallif. Wabitali sehingga kalau sah maka tuhsam maka didiskon. Ya, kimatus taubi harga kain itu mendiskon 10 real kalau kita katakan sah. Ya, saya punya utang ya, 10 real kecuali satu kain. Nah harga kainnya berapa? Nah, itu harganya 5 real misalnya. Kemudian ada pendapat yang ketiga mengatakan mustasnya jika itu dekat dengan jenis mustasna minhu maka sah istisnanya. Contohnya saya punya utang kepadanya 10 real kecuali 100 fulus. Fulus itu mata uang dari tembaga. Kalau dinar dari emas, dirham dari perak. Fahuna al-jami' nukudun maka rial sama fulus semuanya adalah uang. Cuma jenisnya berbeda. Tapi dia masih dekat. Maka pakai pendapat yang ketiga ini mengatakan istisnanya sah. Adapun jika tidak dekat jenisnya semacam istisna kain dari uang, maka menurut pendapat yang ketiga istisnanya tidak sah. Nah, itu tiga syarat bersambung tidak lebih dari setengah kemudian sejenis. Di antara mukhasis mutasil adalah syarat. Mukhasis mutasil yang kedua adalah syarat yang dimaksud syarat di sini syarat menurut bahasa Arab dan bukan menurut nahwu. Atau syarat menurut bahasa bukan syarat menurut syar'i. Wasyartu al-ghawi syarat dalam bahasa artinya dijumpai padanya salah satu adat syarat yang telah disebutkan. Ida mata mahma ainama. Dan syarat al-ghawi masrutnya itu ada jika dijumpai syarat. Masrutnya tidak ada jika syaratnya tidak ada. Contohnya Ida zurtani ukrim akrom tuka Jika engkau berkunjung ke rumahku Aku akan memuliakanmu maka jika tidak terdapat kunjungan maka tidak terwujud pemuliaan jika terwujud kunjungan terwujudlah pemuliaan Bainama syartu asyarti adapun syarat secara syar'i di dalam yujad asyartu jika tidak dijumpai syarat maka tidak dijumpai masrot berupa hukum Ya, maka tidak dijumpai masrot. Namun jika dijumpai syarat, Fakot yujadu terkadang dijumpai masrot, terkadang tidak dijumpai. Ya, itu beda syarat lugawi sama syarat syar'i. Kalau syarat lugawi ya tidak ada eh, dijumpai syarat, ya, maka pasti dijumpai masrot. Kalau syarat syar'i dijumpai syarat belum tentu ada masrud. Contoh, tohara adalah syarat sah solat. Jika tidak dijumpai tohara, tidak ada solat yang sah. Dan jika ada tohara, artinya ada syarat, maka terkadang dijumpai solat dan terkadang tidak dijumpai solat. Ini beda syarat lugawi dengan syarat syar'i. Yang dimaksudkan di sini adalah syarat lughawi. Wa sababun yang ini adalah sebab dan bukan syarat syar'i. Yang dimaksud dengan syarat di sini adalah mengkaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain ada dan tidak adanya pakai insartiyah atau temannya. Temannya insartiyah, ida, mata, man dan ma syartiyah. Ya. Ya, dalam masalah wujudan wa adaman ada dan tidak adanya. Contoh, jika aku masuk Islam, aku masuk surga. Tidak adanya, contohnya jika Anda tidak atau in aslam jika engkau masuk Islam, engkau masuk surga. Tidak ada, contohnya jika engkau tidak masuk Islam, engkau tidak akan masuk surga. Atau jika engkau kafir, maka engkau tidak akan masuk surga. Dan syarat itu menjadi mukhosis baik letaknya di depan atau di belakang. Artinya syarat itu yukhosis mentaksis umum baik dia di depan atau tidak di depan. Contohnya, wa kunna ulatu hamlin jika mereka adalah wanita yang hamil, nafkailah mereka. <clears throat> Maka di sini ada syarat in Eh, Fanukhasis al-infaq maka kita khususkan kewajiban menafkahi bidawatil hamli wanita yang dalam kondisi hamil jika talaknya telah talak bain telah talak tiga maka jika talak satu, talak dua, talak rojai, maka suami wajib menafkahi di masa iddah. Jika talaknya talak bain, talak yang ketiga, maka suami tidak punya kewajiban menafkahi. Kecuali saat mendapatkan talak tiga, perempuan tersebut dalam kondisi hamil. Maka wajib dinafkahi oleh suami yang menceraikannya. Di sini syarat itu di depannya masrut. Contoh yang lain, jika mereka bertobat, menegakkan sholat, membayar zakat, biarkan mereka. Di sini takut dan asyartu syarat itu berada di, dekam, di depannya hukum, di depannya masyarakat. Demikian juga seandainya syarat itu terletak di belakang. Contohnya, fakatibuhum maka terimalah maka adakalah transaksi kitabah dengan budak itu in alim tum fihim khairah jika kalian mengetahui adanya kebaikan pada mereka budak. Maka hukum ini dikhususkan untuk orang yang diketahui padanya kebaikan. Adapun yang tidak diketahui padanya kebaikan, maka tidak dianjurkan melakukan transaksi kitabah. Maka tidak dianjurkan bagi Sayyid, pemilik budak, untuk melakukan transaksi kitabah dengan budaknya. Contoh yang lain, fa'in tolakoh hafalajuna junah alaihima jika dia menceraikan istrinya maka tidak ada dosa atas keduanya untuk rujuk. Jika keduanya punya sangkaan kuat bisa menegakkan batasan-batasan Allah. koha adalah syarat di depan. Indona ayuki Allah ini contoh syarat di belakang. Mukhasis jenis yang ketiga adalah sifat. Sifat menurut ulama usul fikih lebih luas cakupannya daripada ulama nahwu. Karena ulama nahwu mengkhususkan sifat untuk naat. Sedangkan ulama usul fikih menjadikan sifat itu mencakup atau bayan, badal, hal, dan semua yang menjelaskan perkara yang diberi sifat. Maka sifat itu mengkhususkan al-umum. Contohnya, Famimma malakat aymanukum maka budak yang kalian miliki min fayatayat min fatayatikumul mukminat dari budak-budak yang beriman. Mukminat adalah sifat fatayat dan dia dia sifat karena dia naat. Maka hukum ini khusus untuk wanita yang beriman. Hada ini membicarakan tentang azawat minal ammati, lelaki merdeka menikahi budak perempuan maka tidak boleh bagi laki-laki merdeka menikah dengan budak perempuan kecuali dengan sejumlah syarat. Yang pertama khawatir zina, yang kedua tidak punya kemampuan finansial, yang ketiga budaknya adalah budak yang mukminah. Tidak boleh budak kita kitabiyah. Budak Nasrani tidak boleh. Kita ambil syarat iman, syarat mukminah dari ayat ini. Fa inana istafatna at-taksis bil iman minan na'ti. Dan kita bisa simpulkan taksis ya, harus beriman dari na'at min fatayatikumul mu'minat. Contoh yang lain, sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam kambing yang digembalakan terdapat zakat. Maka di sini dalil hukum kewajiban zakat itu khusus untuk saimah khusus untuk e, yang dikembalakan. Badal itu juga bisa mentaksis umum karena dia bagian dari sifat menurut usuliyin. Contohnya, lillahi menjadi hak Allah ala nasi kewajiban semua manusia berhaji ke Ka'bah. Anas kemudian di badalnya Anas manis ilahi sabila. Maka kata-kata Anas jama mu'araf dengan alif lam yufidul umum. Kemudian manis tato'a ilai sabila adalah badalnya. Maka kita khususkan hukum yaitu wajibnya haji bagi mustati yang mampu. Ini namanya badalu ba'din min kullin. Atau bayan. Maka jika terdapat atau bayan maka dia mengkhususkan. Contohnya, Darabtu Muhammadan, aku memukul Muhammad, oh sahu kepalanya. Dan semacam itu dari berbagai macam atau bayan maka dia mentaksis umum. Fa innaha maka dia tak khutu hukum istisna sebagaimana hukum istisna yaitu yaitu khusus al umum mengkhususkan al umum. Kemudian mukhasis munfasil. Takodam telah lewat bersama kita mukhasisat ada dua macam mutasil itulah mukhasis alatitar itu yang terdapat bersama dengan dalil umum fi kitab bin wahid dalam satu teks. Dan ada mukhasis munfasil itulah taridu yang terdapat dalam fi kitab bin mustaqil dalam teks yang mandiri terpisah dari teks yang al-am telah lewat pembicaraan tentang mukhasis mutasil nantakil kita berpindah saat ini akan membicarakan mukhasis munfasil. Anau al awal macam yang pertama dari mukhasis munfasil adalah indra. Semacam datang kepada kita teks umum yang menunjukkan indra menunjukkan kalau sebagian anggota umum tidak termasuk dalam teks. Contohnya Bilqis itu utiat mingkuli syai diberi segala sesuatu. Itu bil, Bilqis. Ma'anal mutakalim padahal penutur dengan menggunakan redaksi ini yukhatib berbicara kepada Sulaiman alaihissalam. Dan Sulaiman punya banyak hal yang tidak dimiliki oleh Bilqis. Maka ini Indra menunjukkan ye, kalau kulisai di sini bukanlah maksudnya maknanya kulisai. Kalau Bilqis itu punya kulisai berarti Sulaiman nggak punya apa-apa. Padahal Sulaiman punya yang lebih banyak daripada Bilqis. Sejumlah ulama mengatakan ini bukan bi anna hadza laisa minal am. Ayat di atas bukanlah al-am. Alasannya karena min min kulli syai itu tabaid. Minnya adalah min tabaiyah. Ya, artinya sebagian. Dan jika kemasukan tabaid maka tidak lagi menjadi umum sehingga mereka mengatakan yang terbaik contohnya adalah pakai firman Allah Ta'ala angin itu tudamiru syaih menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Arabnya. Maka kita tahu tatil hissi dengan menggunakan indera bahasanya langit tidak dihancurkan, bumi pun tidak dihancurkan. Kemudian yang kedua mukhasis taksis pakai akal. Jika datang kepada kita teks am, akan tapi akal menunjukkan bahasanya teks am tersebut layashmul tidak mencakup sebagian anggota am. Maka pada saat itu apakah kita katakan ini teks am ditaksis pakai akal sehingga kita keluarkan anggota am tersebut dengan perantaraan akal. Jawaban pertanyaan ini Kala ta'ifatun sejumlah ulama mengatakan betul Uh, pendapat kedua mengatakan taksis di sini dengan kehendak bukan dengan akal. Nah, apa beda taksis dengan kehendak sama dengan akal? Al khilafu wa niza' lafzi. Perbedaannya adalah perbedaan redaksional. Ya. Mereka contohkan walillah ala nasihul bait manistataa istata'a ilaihi sabila. Fa'inau yu'lamu telah diketahui secara akal sebagian anggota manusia tidak termasuk dalam orang yang diperintahkan untuk berhaji. Semacam anak kecil yang belum tamyiz, orang gila dan semacam itu. Akan tapi taksis di sini apakah pakai akal ataukah pakai indra ataukah pakai kehendak. Aniza Labudion Perselisihannya perselisihan eh, diksi saja. Perselisihan eh, redaksional. Ulama yang mengatakan taksis di sini dengan kehendak, Qal mengatakan Hada al am alladhi yuradu bil khusus. Teks ini adalah al-am namun maksudnya khusus. anal akla wal hisa karena akal dan indrawi itu sebelum teks Wakola akharun lama yang lain mengatakan semua taksis itu untuk menjelaskan tidak masuk tidak termasuknya al maksus ke dalam teks umum bukan untuk mengeluarkan yang sudah berada di dalam al-am. tadi ya, disampaikan e, logika usuliyin atau ya, ini ya, cara pandang usuliyin yang namanya taksis itu menjelaskan tidak masuknya beberapa bagian. Bukan mengeluarkan yang sudah di dalam. Wa bil akli wal hisi dan taksis dengan akal dan indrawi itu mindalika seperti itu. Menjelaskan tidak masuknya sehingga summa mukhasis itu seperti itu. Mobil itifak plus ditambah sepakat bahasanya yang tertangkap dengan akal dan indrawi dari contoh-contoh di atas layat khul memang sejak awal tidak termasuk dalam hukum am. Wa anna baqiyatal afrad dan bahasanya anggota yang lain berlaku padanya hukum al-am Walakin an-niza namun yang jadi perselisihan adalah penamaan teks am ini. Apakah kita namai dengan am maksus ataukah am yuradu bihil khusus. Ini. Maka kalau yang uh, punya cara pandang taksis itu adalah mengeluarkan yang sebelumnya di dalam maka taksis dengan akal, taksis dengan indera itu al-am iradu bihi al-khusus. Hmm. Karena al-am uridu bihi al-khusus itu redaksi am yang sejak awal penutur itu mengatakannya, mengucapkannya, dia tidak memasukkan dia tidak memasukkan hal-hal itu. Dia tidak memasukkan dalam hal-hal itu. Maka jika menganut definisi bahasanya taksis itu eh, adalah eh, al ikhats mengeluarkan apa yang ada di dalam ya, sedangkan taksis dengan akal dan indrawi itu tidak ada mengeluarkan karena memang sejak awal itu tidak dimaksudkan sejak awal memang tidak dimaksudkan manis tato sabila itu sejak awal memang tidak dimaksudkan ya, maka berarti tidak ada proses mengeluarkan Padahal definisi yang beliau anut am itu taksis itu mengeluarkan. Maka kalau sang ulama itu menganut faham taksis itu mengeluarkan dan ini ada teks yang tidak ada proses mengeluarkan namun memang sudah di luar sejak awal. Maka berarti apakah di situ terjadi taksis? Tidak. Terus apa kalau tidak? Kalau tidak ya namanya am yuradu bihil khusus. Kemudian yang kedua tadi ada ulama yang menganut faham taksis itu menjelaskan ya, taksis itu menjelaskan tidak masuknya al-maksus ya, tidak masuknya hal-hal yang dikecualikan dalam teks am itu definisi taksis. Maka yang disebut dengan al-am uridabil khusus di pendapat pertama itu di sini termasuk apa? Termasuk taksis. Yang di sana tadi disebut al-am uridabil al-khusus dengan Eh, konsep taksisnya yaitu mengeluarkan. Nah kalau konsep taksisnya itu tidak ada persyaratan mengeluarkan, yang sejak awal memang tidak tidak masuk itu juga taksis. Sehingga yang disebut al-am yuradubi al-khusus di sana di sini itu namanya taksis. Sehingga karena namanya taksis, maka jadilah ini al-am al maksus Sehingga walilai ala nasi hijul bait itu al-am al maksus Taksisnya manis tato ilaih sabila. Nah, kemudian taksis dengan syariat. Macam ketiga untuk mukhasis munfa, uh, munfasil adalah taksis dengan syariat yang dimaksud dengan syariat adalah dengan teks. Jika datang kepada kita teks am dan datang kepada kita teks khas, maka kita beramal dengan teks am untuk semua tempat kecuali dalam perkara dalam sasaran teks khas. Contohnya, wanita yang dicerai menunggu yaitu masa idah tiga korun. Maka al-mutallaqat di sini am karena dia jamak ma'rifat dengan alif lam. Kemudian datang kepada kita teks yang lain yang menjelaskan anak khair madrul bahasanya perempuan yang sudah dicerai namun belum dikumpuli dia tidak menjalani masa iddah. Baik orang-orang yang beriman jika kalian nikah dengan wanita mukminah kemudian kalian cerai sebelum kalian sentuh maka dia tidak punya iddah. Maka di sini kita takses ayat yang am dengan perantaran ayat yang khas. Maka kita taksis Al-Quran dengan Al-Quran. Terkadang ada taksis Al-Quran dengan hadis. Contohnya tadi wa mimma akhrajna minal ard. Bayarlah zakat untuk hasil pertanian, semua hasil pertanian. Ma isim mausul yufidul umum. Fatajibu zakat maka wajib zakat berdasarkan ayat ini pada semua yang keluar dari tanah. Kemudian datang kepada kita dalam hadis tidak ada zakat untuk sayur mayur. Hadis yang lain ini tadi hadis riwayat Tirmidzi dinilai dhaif oleh Tirmidzi. Ada lagi hadis yang lain tidak ada zakat pada hasil pertanian kurang dari lima wasak maka umum dari ayat Al-Quran ditaksis dengan hadis. Kemudian terkadang ada taksis ayat dengan ijma. Sebagiannya memberi contoh sebagai berikut. Ya yaladina amanu idza nutiya li salati yaumil fas'au ila dzikrillah. Maka ya yaladina amanu itu am mencakup perempuan Lakin waqa al ijma akan tetapi terjadi ijma. Dan ini adalah ijma yang sah meskipun tidak diakui oleh MTA dan yang lain. Ya, waqa al ijma terjadi ijma tidak wajibnya sholat Jumat untuk perempuan. Ya, tidak wajibnya uh, sholat Jumat untuk perempuan. Mukhasis fil hakikat e, mukhasis yang hakiki dalam kasus ini adalah dasarnya ijma. Sehingga yang tepat ini adalah ijma'un ala taksis. Disepakati mengalami taksis, bukan taksis dengan ijma. Ulama yang lain memberikan contoh umum pada ayat yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat supaya kalian memberikan warisan fi auladikum untuk semua anak kalian. Ini ditarsis dengan ijma bahasanya anak yang jadi budak tidak dapat warisan. Demikian juga firman Allah Ta'ala Makanlah apa yang ditangkap oleh anjing buruan kalian Anjing buruan kalian Ada yang mengatakan Ya, Khusabil hayawan ini ditaksis khusus untuk hewan, ditaksis untuk hewan yang tidak halal dimakan dengan ijma. Ini, ini contoh-contoh taksis dengan ijma meskipun yang tepat menurut saya saat ini namanya al-ijma ala taksis bukan at-taksis bil ijma. Karena yang jadi mukhosis adalah dalil yang menjadi sandaran ijma' Kemudian terkadang ada taksis untuk Alkitab yaitu Al-Quran pakai kias. Di antara contohnya firman Allah Ta'ala, pelaku zina laki-laki, perempuan dan laki-laki dijambuk 100 kali. Azaniyah itu am, dikhususkan dengan ya budak perempuan. Fa'in atai nabi fahishatin maka jika budak perempuan melakukan perbuatan zina, fa'alihin maka hukumannya adalah separuh minal azab, azab yaitu hukuman untuk merdeka, musonat wanita merdeka. Demikian juga azani pezina laki-laki itu am khusus ditaksis film mamluk untuk budak laki-laki. Kiasan alal amati dasarnya karena budak laki-laki dikias dengan budak perempuan. Sehingga jika budak laki-laki melakukan zina, maka tidaklah dicambuk kecuali 50 kali. Adapun taksis hadis maka jika terdapat hadis am maka mungkin mengalami taksis dengan sejumlah dalil. Di antaranya ya, hadis ditaksis dengan Al-Qur'an dicontohkan oleh muallif. Sebagaimana telah dicontohkan oleh muallif. Di, antara contohnya adalah taksis hadis. Yeah. Gadis dengan bujang dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kemudian ditarsis dengan ayat Fain usinna jika budak perempuan itu ya, fa'idha usinna jika fa'in atai nabi fahishatin fa'alihina nisfuma alal musonati minal adab Ya, maka e, ini tidak berlaku berdasarkan ayat, tidak berlaku untuk budak. Padahal dalilnya umum al bil bikri ini baik merdeka ataupun budak. Ditaksis pakai ayat ini tidak berlaku untuk budak. Kalau budak setengahnya. Dan di antara contohnya hadis yang mengatakan makuti amin hayin apa yang terpotong dari hewan yang hidup maka dia bangkai. Ini ditarsih dengan ayat wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha. Bahasanya sof, wall, e, kemudian bulu, bangkai itu suci. Kemudian tarsis hadis Allah tidak menerima sholat jika berhadas sampai berwudu. Sampai berwudu. Ya, tidak dikatakan sampai berwudu atau tayamum. Nah ini ditarsis dengan ayat yang menunjukkan bolehnya tayamum. Kemudian tarsis hadis dengan hadis di antara contohnya tarsis umum yang ada pada sabda Nabi. Tidak ada sholat setelah subuh dan tidak ada sholat setelah asar. Ini ditarsis dengan Nabi mengkodok ya, rawatib duhur setelah asar. Ya, itu untuk yang habis asar, untuk yang habis subuh juga ada taksisnya. Yaitu Nabi membenarkan dan membolehkan bagi siapa yang belum sholat qobliyah subuh, sebelum subuh boleh dikerjakan ba'dal fajri setelah selesai sholat subuh. Kemudian taksis dengan taksis hadis dengan ijma' Contohnya sabda Nabi, air itu suci, tidak dinajiskan oleh apapun. Tidak dilakukan oleh apapun syai'un ini am. Namun terdapat ijma najisnya air yang berubah dengan najis. Wa mathalalu ba'dun sebagian yang ngasih contoh hadis Nabi, janganlah kalian menghadap kiblat ketika kencing atau berak. Khusa maka ini ditarsis dengan sepakat para sahabat, hadis ini ada musyumul tidak mencakup ya, manakala berada dalam bangunan. Namun kot nuzi, bisa dibantah tentang adanya ijma dalam hal ini. Dan taksis di sini yang benar adalah dengan sandaran ijma. Sehingga yang tepat adalah ijma ala taksis. Bukan taksis dengan ijma. Eh, taksis hadis dengan kias ada satu hadis Nabi yang bersifat umum lantas ditaksis dengan wasitah dengan perantaraan hadis atau yang lain summa yuqas kemudian dikiaskan sasaran taksis dengan hal yang lain fayukhusa bil kias, maka ditaksis dengan kias min dalikal umum dari keumuman tersebut di antara contohnya keumuman sabda Nabi ya, tidak boleh dipotong syaukuha tumbuhan berduri tanah haram. Fayakhusa makanya makanya ditarsis dengan usaj al-mu'di satu jenis tumbuhan berduri yang mengganggu maka boleh dipotong dalilnya kiasan dikiaskan dengan hewan yang mengganggu yang dijumpai di tanah haram. Contoh yang lain, masa lalu akharun ulama yang lain ngasih contoh. Bin man'i melarang mentaksis seorang ibu mentaksis mengkhususkan sebagian anaknya dengan hibah. Dikiaskan dengan uh, alal abbah pak. Hadis larangan mengkhususkan anak tertentu dalam hibah berkenaan dengan bapak. Gimana kalau ibu? Ya, maka jawabannya sama dengan dalil kias. Iya, fayakhusa bidzalika maka ditaksis dengan kias keumuman hadis hendaklah kalian saling memberi hadiah saya kalian saling mencintai. Dan para ulama usul fikih punya banyak pendapat tentang hukum taksis Quran dan sunnah dengan kias. Sejumlah ulama membolehkan secara mutlak, yang lain melarang. Jadi iya, sejumlah ulama membolehkan kalau kiasnya jali, namun tidak boleh kalau kiasnya khafi. Ya, dan ada juga yang berpendapat ya justru fil am boleh kias apa tarsis dengan kias khusus untuk dalil am yang sudah mengalami taksis. Bukan dalil am yang belum mengalami taksis. Wal adhar pendapat yang kuat menurut saya saat su taksis biqiyasin mansus ala illatihi. Bolehnya taksis dengan kias asalkan ilahnya itu mansus ilahnya itu diambil dan dijumpai di nas bukan istimbat dan bukan ijtihad ya demikian yang kita baca sempatan sore hari ini eh, menyelesaikan pembahasan tentang al-am dan khas wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.